لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد mu'takifin wal mu'tafikat wal mu'takifat Sa'imin wa sa'iman arasyadani wa iyakumullah Kajian kita bedah kitab tentang akhir zaman pada duha yang ke-26 ini adalah penutup yaitu tentang terbitnya matahari dari sebelah barat Terus kita lanjutkan dengan kajian munculnya atau keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi dan yang ketiga tanda besar kiamat yang ketujuh yaitu bertiupnya angin lembut yang sejuk serta berbau wangi dari negeri timur atau dari Yaman yang mewafatkan seluruh umat Nabi satu bumi ini secara serentak Sampai di situ pembahasan kita. Adapun tentang penenggelaman bumi sebelah timur, sebelah barat dan keluarnya api dari dalam perut bumi Yaman adalah pembahasan yang paling hanya lima menit selesai. Taib kaum muslimin yang kami muliakan Mari kita mulai membahas Tentang tanda besar kiamat yang kelima Tanda besar kiamat yang keempat kami gambarkan lagi di sini. Spidol kita. Kami gambarkan lagi kepada kita semua bahwa umat Islam hanya menjalani dan mendapatkan menemukan tujuh tanda besar kiamat saja. Tiganya yang sisa hanya orang-orang kafir yang hidup di bumi akan mendapatkannya. Tanda besar kiamat yang pertama yaitu Duhan, yang kedua Dajjal, yang ketiga Isa AS dan yang keempat Ya'jud dan Ma'jud. Seperti ini. Speedol. Uh. Ini adalah fase keempat dan ini fase kelima. Fase kelima, fase keempat. Pada fase keempat yang pertama adalah dukhan. Yang kedua adalah Isa Dajjal. Dan yang ketiga adalah Isa alaihissalam. Dan penutup di fase keempat yaitu Ya'jud wa Ma'jud. Baik. Nah, tiga tanda besar kiamat berikutnya adalah di sini. Ini yang kelima, tanda besar kiamat yang kelima yaitu tulu'us syamsi min maghribiha. Matahari terbit di sebelah barat tempat dia biasa tenggelam. Kemudian yang keenam yaitu dabbatul ardi dabbatul permanen masya Allah ini pena permanen dabbatul ardi dan baru yang ketujuh inilah tanda penutup dari keberadaan umat Islam di muka bumi bertiupnya rih tayyib rihun tayyibun ya baridun rih yang sangat lembut berbau wangi sejuk yang menyebabkan wafatnya seluruh umat Islam serentak di muka bumi tiga ini akan kita bahas insyaallah pertama kita mulai dari terbitnya matahari di sebelah barat buka Al-Quran surat Al-An'am ayat 158 buka Al-Quran dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 158 Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 158 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم artinya yang mereka menanti nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Tuhanmu atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Ini ayat korelasinya disebut oleh para ahli tafsir yaitu ketika matahari sudah terbit dari arah biasanya dia tenggelam yaitu dari barat saat itu banyak orang ingin beriman ingin menyatakan Islam ingin taubat Allah sudah tutup semua pintu Enggak ada guna lagi mau bertobat tidak ada guna lagi mau beriman tidak ada guna lagi mau menyatakan syahadat mau masuk Islam sudah ditutup terus lagi iman seseorang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu katakanlah tunggulah kami pun menunggu. Taib, kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang buka kitab zikir akhir zaman. Zikir akhir zaman halaman 392. Zikir akhir zaman halaman 392. Lihat ke kitab yang saya angkat ini. Lihat ada yang saya kasih stabilo mulai baca dari situ ya mulai baca dari situ Abdullah bin Abu Aufa ia berkata Detail peristiwa tersebut dapat kita lihat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar bin Murawiyah. Sebentar, sebentar. Sebelum ini dibacakan, ketahuilah siapakah yang paling tahu kapan matahari akan terbit dari barat? Yang paling tahu adalah orang Islam orang beriman. Limada? Kenapa? Karena orang beriman ketika itu menghabiskan malamnya dengan tahajud. Baca Al-Quran, berzikir. Dia tidur. Kelelahan, sepuas-puasnya dia tahajud. Kemudian dia bangun kembali. Dia tahajud kembali. Dia berdoa, sebanyak-banyaknya berdoa. Padahal tadi tahajudnya Orang-orang beriman ya, tahajudnya orang beriman panjang, lama dia berdiri. Setelah itu dia rukuk lama rukuknya, dia iktidal lama iktidalnya, dia sujud lama sujudnya. Begitulah tahajud dia kerjakan. Kemudian setelah Assalamualaikum Assalamualaikum selesai, dia pun berdoa sepuas-puasnya berdoa, berzikir sepanjang-panjangnya zikir, lalu baca Quran sepenat-penatnya, lalu ketiduran lagi. Dilihat hari masih gelap di luar. Kemudian dia terbangun kembali. Setelah terbangun masih gelap seperti tadi. Dia ke, dia kembali bangkit solat lagi. Solat lagi seperti tadi. Lalu berdoa lagi, zikir lagi, baca Quran lagi. Kemudian saking lelahnya dia beribadah, tidur lagi. Lalu dia bangun seperti sudah lama sekali tidur, kemudian dia terbangun masih gelap gulita di luar. Setelah gelap gulita yang begitu panjang di luar, dia lihat ini berarti masih ada waktu untuk sholat tahajud. Dia kembali sholat tahajud. Panjang dia sholat tahajud, masya Allah, sampai pada saat dimana dia sangat penat. Lalu dia berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Setelah itu dia pun turun ke jalanan. Orang-orang beriman turun ke jalanan. Masih gelap gulita. Apa kata orang-orang? Apa kata orang-orang sesama mereka yang berjumpa di jalanan? padahal gelap gulita, mereka bawa obor masing-masingnya. Inilah dia tanda-tanda yang pernah kita pelajari. Berarti besok pasti matahari terbit. Orang-orang awam yang udah capek tidur, orang-orang yang memang anti sholat yang nggak mau ibadah tapi dia orang Islam ya udah banyak tanda-tanda kiamat tetap aja nggak percaya Allah nggak ada tuh doh katanya akhirnya kaum muslimin berkumandanglah azan Siapa yang menyuruh azan? Sang imam. Sang pemimpin menyuruh kumandangkan azan, azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar seterusnya. Ya. Kemudian orang berkumpul di masjid. Salat subuh berjamaah. Imamnya baca panjang. Selesai zikir pagi. Zikir pagi rencana sampai terbit matahari ternyata masih gelap gulita setelah itu semua sang imam berkata mungkin tadi terlalu cepat kita mulai azan coba lihat kemana jam tangan perginya jam tangan kemana obor untuk lihat jam kan ada kemana jam tangan jangan lupa ini teknologi semua yang bersifat teknologi sudah selesai orang berpatokan hanya kepada mata matahari kemudian Kata imam, terlalu cepat kita tadi kemandangkan azan. Kayaknya tadi kita tuh sholat sebelum waktunya. Kemudian dikumandangkan lagi azan. Azan subuh. Kau muslimin, sholat lagi, zikir lagi sepuas-puasnya. Selesai semua zikir-zikir, doa-doa Nabi dibaca, masih saja gelap. Kata imam, kayaknya itu yang tadi itu juga terlalu cepat. Ulang kembali azan. Azan lagi. Tiga kali kau muslimin tiga kali baru setelah itu mereka berzikir sepuas-puasnya zikir mulailah matahari mulailah eh, nampak langit mulai terang tetapi anehnya bukan dari timur dari barat orang-orang beriman paham inilah dia tapi sejak matahari terbit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sejak itu semua isi Al-Qur'an baik yang ada di dalam mushaf-mushaf isinya hilang pak lembaran putihnya saja yang tersisa begitu juga yang hafal Al-Quran dalam satu malam itu menguap ke langit seluruhnya hafiz-hafiz Al-Quran hilang seluruhnya bahkan Al-Fatihah yang paling akrab sudah lupa semuanya semuanya hilang hadis itu tidak didapatkan di kitab ini tidak juga di zikir akhir zaman tapi di kitab-kitab lain kalau semua kitab saya bawa kemari ha penuh pak meja kita hilang semuanya tetapi kaum muslimin yang kami muliakan orang-orang beriman telah tercatat hari ini iman kalian yang beriman telah sah kata Allah hari ini seluruh amalan orang-orang yang pernah beramal telah diterima dan sejak itu tidak ada lagi amalan tidak ada lagi sholat tidak ada lagi puasa tapi itu kaum muslimin matahari hanya terbit setengah hari saja setengah hari saja dari sebelah barat itu barat umpamanya terbit hanya setengah hari Rasul berkata dia kembali bergeser kembali tenggelam di tempat biasanya dia tenggelam sebelah barat kemudian besoknya dia terbit normal seperti biasa dari sebelah timur ketika dia terbit dari sebelah timur ibadah Allah wahai hamba Allah waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang ke yang keenam keluarnya dabbatul ardi surat an namal ayat 82 nanti kita masih di matahari matahari terbit dari sebelah barat ya. Coba lihat begitu cepatnya. Taib. Kita lanjutkan kaum muslimin yang kami muliakan. Baca. Simak bersama. Kita sekarang bedah kitab tentang fenomena tanda-tanda besar kiamat. Lihat masih di kitab zikir akhir zaman. Yang belum punya kitab, kitab seluruhnya sudah datang. Tiga jenis kitab yang saya rekomendasikan, ensiklopedia akhir zaman sudah ada, zikir akhir zaman sudah ada, dan Al-Mahdi Kitab terlengkap Da Al-Mahdi juga sudah ada. Tinggal mendapatkannya di luar sana. Mari kita simak. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar bin Mardawiyah dari Abdullah bin Abu Auf, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Sallallahu alaihi wasallam Sungguh akan datang kepada manusia suatu malam yang sama lamanya dengan tiga malam kamu ini Nah malam kali itu sangat lama terasa sangat panjang kemana perginya matahari lihat halaman sebelakangnya halaman belakangnya bukan itu halaman setelahnya itu halaman sebelumnya nah, ini ada hadis yang panjang dari Imam Muslim mari kita simak dengan hadis inilah dengan penuh hormat saya harus membantah pernyataan Syekh Imran Hussein di mana beliau mengklaim maksud matahari terbit dari sebelah barat di akhir zaman adalah Islam nanti akan bangkit dari dari Amerika dan dari Eropa. Pernyataan itu saya bantah dengan hadis ini. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam kitab Al-Iman jilid 2 hadis nomor 195 dan 196. Mari bacakan terjemahannya saja, tidak usah saya bacakan matannya. Silakan lihat matannya di kitab masing-masing. Tahukah kamu kemanakah perginya matahari pada waktu itu? Ini pertanyaan Rasul. Kok bisa malamnya tiga malam berturut-turut orang di bumi hidup merasakan malam yang panjang? Panjang sekali sehingga puas orang tahajud. Berulang-ulang orang melaksanakan tahajud. Tahukah kamu, kamu kemana matahari perginya? Matahari tidak ditutup oleh Allah, tidak. Tapi memang dia pergi memenuhi panggilan Allah. Ngapain? Lanjut. Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, Sesungguhnya matahari ini terus berjalan hingga sampai di tempat menetapnya di bawah arsh. Matahari dan pergi ke bawah arsh. Meninggalkan orbitnya dan dia terus melesat. Melesat sejauh-jauhnya, sejauh-jauhnya sampai berada di bawah arsh. Berarti matahari sudah keluar dari seluruh alam semesta dengan kecepatan yang hanya Allah yang eh, yang memberikan sampai di bawah arash tepat dekat sidratul muntaha di situ dia sujud matahari sujud macam mana bentuknya entah pokoknya dalam hadis dia sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala lanjut lalu turun bersujud maka tak henti dia berbuat demikian lama dia sujud terus hingga dikatakan kepadanya Kembalilah ke tempat dari mana engkau datang tadi. Lalu ia kembali dan terbit lagi dari tempat terbitnya. Kemudian ia berjalan hingga sampai ke tempat letaknya di bawah ars, Lalu ia turun ke sujud. Maka tak hentinya ia berbuat demikian hingga dikatakan kepadanya, bangkitlah, kembalilah ke tempat di mana engkau datang tadi. Lalu ia kembali dan terbit lagi dari tempat terbitnya. Lalu ia berjalan lagi tiada seorang pun yang mengingkarinya hingga sampai di tempat menetapnya di bawah arus. Kemudian dikatakan kepadanya, bangkitlah dan terpindah dari tempat tenggelammu. Nah, sebentar. Fakta ilmiah yang tidak akan pernah bisa diketahui oleh para pakar dan ahli astronomi manapun sampai hari kiamat, kecuali dari hadis ini. Bahwa matahari telah pernah meninggalkan bumi sebanyak dua kali sebelumnya. Ini hadisnya. Matahari pernah pergi meninggalkan bumi sebanyak dua kali sebelumnya. Kali ketiga baru Allah perintahkan terbitlah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Dengar hadisnya tadi? Coba ulangi kembali. Dengar bahwa matahari telah pernah meninggalkan bumi ini. Dulu kapan? Kapan belum ada para pakar yang mampu mengungkapkan ini. Kalaulah tidak ada hadisnya kita tidak akan tahu ini dan Rasulullah tidak pernah bicara dengan, dengan nafsunya. Seluruh yang dikatakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bisa diulangi kembali tentang perginya matahari? Eh, lalu dia berjalan lagi dengan tiada seorang pun yang mengingkarinya sehingga sampai tempat menetapnya di bawah arsh. Kemudian dikatakan kepadanya, bangkitlah dan terbitlah dari tempat tenggelammu. Lalu ia terbit dari tempat tenggelamnya. Kemudian Rasulullah SAW yaitu ketika iman seseorang tidak bermanfaat bagi dirinya dan belum beriman sebelum itu atau belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Untuk terbitnya matahari di sebelah barat, tahukah kamu kapan akan terjadi? Dia akan terjadi ketika di mana seluruh pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau taubat sudah terlambat. Orang yang menyatakan ingin syahadat memasuk Islam sudah telat Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi mendengarkan taubat mereka. Nanti Bapak akan baca di kitab ensiklopedia akhir zaman, kita baca nanti ya. Di kitab ensiklopedia akhir zaman Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tempat terbitnya matahari dari sebelah barat, maaf, tempat terbitnya matahari, tenggelamnya matahari di sebelah barat itu adalah pintu taubat yang ternganga. Jarak pintu taubat itu kata Rasulullah SAW 70 tahun perjalanan. Tidak tahu 70 tahun perjalanan cahaya atau perjalanan apa. Pokoknya lebarnya pintu taubat itu terbuka adalah 70 tahun. Tapi ketika matahari terbit dari sebelah barat, sejak itu pintu tersebut tertutup rapat, maka tidak ada lagi taubat. Tidak ada lagi taubat. Orang yang ingin bersyahadat mau masuk Islam sudah tidak lagi diterima. Bahkan sejak matahari terbit dari sebelah barat tidak ada lagi sholat duha. Tidak ada lagi sholat zuhur. Tidak ada lagi sholat asar semua ibadah-ibadah dan syariat sudah diangkat. Besoknya binatang raksasa akan keluar dari dalam perut bumi. Malam harinya Al-Quran sudah dipanggil oleh Allah kepada sumbernya, kepada zatnya. Bahkan catatan, subhanallah Bapak akan baca nanti hadis, kita dengarkan bersama-sama ya. Rasul mengatakan, saat itu Al-Quran hanya tinggal lembaran-lembaran putih. Di waktu duha, setelah matahari terbit, orang-orang ingin melihat Al-Quran. Betul, Al-Quran sudah tinggal lembaran-lembaran putih. Saya bertanya kepada Bapak. Saya bertanya kepada Bapak. Di zaman Nabi ada nggak Al-Quran yang seperti ini? Di zaman sahabat ada nggak Al-Quran seperti ini? Tidak ada. Yang namanya kertas, itu kan baru beberapa tahun kemarin yang baru munculnya kan? Nabi mengatakan saat itu Al-Quran sudah seperti, sudah tinggal kertas-kertas putih kosong. Subhanallah Jelas bila adalah nabi yang mulia, nabi yang benar, nabi yang jujur. Beliau mengungkapkan ada kertas nanti di akhir zaman. Toh Al-Qur'an ketika dia diangkat sudah tinggal hanya lembaran-lembaran putih yang kosong. Subhanallah. Bahkan orang yang hafal Al-Quran Al-Fatihah yang begitu lancar sudah hilang sama sekali Bagaimana dia akan sholat? Memang sholat juga sudah tidak ada Taib kaum muslimin, Allah pada hari di mana matahari terbit dari sebelah barat mengumumkan bahwa hari ini iman orang yang telah beriman sebelumnya sudah sah. Hari ini orang yang pernah beramal dengan amal-amal sebelumnya telah diterima dan dari hari ini tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi iman. Subhanallah. Lanjut. Ya. 391 ya, habis. Oke, kita kembali ke halaman 392 tadi dari zikir akhir zaman. Lanjut. Sungguh akan datang kepada manusia suatu malam. Sungguh akan datang kepada manusia suatu malam yang sama lamanya dengan tiga malam kamu ini. Apabila peristiwa itu terjadi, maka ia akan diketahui oleh orang-orang yang sedang berbuat amal sunnah. Orang yang biasa melaksanakan ibadah tahajud merekalah yang paling cepat mengetahui bahwa inilah dia malam yang panjang itu. Berarti setelah ini matahari akan terbit dari sebelah barat. Itulah sujud-sujud terakhir. Itulah komunikasi yang terakhir. Itulah ibadah yang terakhir. Itulah zikir yang terakhir. Karena setelah itu semuanya diangkat ke langit. Orang tak tahu lagi bagaimana cara berzikir setelah matahari terbit. Sekaranglah waktunya berzikir. Orang tak tahu lagi apa yang dibaca dalam sujud Orang tak tahu lagi apa yang dibaca, lupa saja diangkat semuanya. Semua amal kebaikan yang dapat dikerjakan ketika sebelum matahari terbit masih bisa dibuat. Dan itulah masa-masa paling terakhir orang bisa beribadah. Kalau sedekah udah lama ditutup. Sejak kapan sedekah ditutup? Hah? Bukan, sejak Ya'jud Ma'jud sejak Ya'jud Ma'jud terbunuh seluruhnya makmurlah seluruh dunia tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi wakaf, tidak ada lagi sedekah, dan tidak ada yang mau terima. Orang udah kaya raya dan makmur semuanya. Satu persatu ibadah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang paling cepat dicabut oleh Allah di muka bumi ini dari amal ibadah? Yang paling cepat dicabut dari muka bumi ini dari amal ibadah kata Rasulullah adalah ilmu waris, ilmu faraid. Sehingga banyak orang-orang memang sudah tidak lagi mengamalkan warisan menurut Islam. Hal ini awam yang tahu. Banyak sekali orang tidak bisa. Ya, Lalu berasur-asur satu persatu dicabut oleh Allah amal ibadah ini. Yang paling terakhir dicabut oleh Allah SWT adalah Al-Quran. Al di malam hari malam yang panjang serentak dicabut dengan zikir dengan ibadah yang lain sehingga orang tidak kenal tapi iman tetap ada iman tetap ada orang tahu ini ini besok berarti uh, dabatul ardi terus di mana apabila salah seorang mereka membaca satu kisah atau dari Al-Qur'an Kemudian dia tidur. Setelah bangun dia pun baca satu isis lagi. Kemudian dia tidur. Dan ketika mereka melakukan itu, maka orang-orang saling berteriak. Ada apakah ini? maka mereka pun lari berlindung ke masjid-masjid dan tiba-tiba mereka melihat matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya. Orang mengatakan ada apakah ini orang-orang awam? Orang-orang yang memang nggak peduli mau hari akhir zaman, mau kiamat semacamnya, pokoknya kita masih hidup ini yang pasti. Sementara orang beriman dah tahu, mereka tidak akan bertanya ada apakah ini. Ya, terus sehingga apabila ia telah sampai di tengah langit, ia pun kembali matahari. Naam. Mana dalil bahwa Al-Qur'an dicabut? Per perlu dalil enggak? Di malam hari itu, lihat halaman sebelahnya. Halaman 394. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sungguh, Al-Quran akan dicabut dari pundak-pundak kalian dia akan diangkat pada malam hari sehingga ia pergi dari kerongkongan orang-orang maka tidak ada yang tersisa darinya di bumi sedikit pun tidak ada yang tersisa Al-Quran di bumi sedikit pun dari tenggorokan, dari yang hafal-hafal dalam kepala dicabut semuanya di hadis yang lain tidak ada di kitab ini Nabi mengatakan saat itu kalian akan mencari mushaf mencari Al-Quran dan yang tinggal hanyalah lembaran-lembaran kertas putih yang kosong Subhanallah jadi para hafiz Quran berlomba-lombalah karena Al-Quran itu yang bersaksi nanti pada hari kiamat. Al-Quran itulah yang akan menjadi penjaga, pelindung dan pemberi syafaat pada hari kiamat. Al-Quran itulah yang akan meningkatkan dan menaikkan derajat setiap orang pada hari kiamat. Dan kita menuju ke sana sudah dekat. Berlomba-lombalah untuk perbanyak Al-Quran, hafalan Al-Quran. Terus, kita lanjutkan kaum muslimin. Buka kitab ensiklopedia akhir zaman. Sekarang lihat halaman yang ke-988. Halaman 988. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." فإذا طلعت وراء وراءها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين la yanfa'u nafsan imanuha lam thumma qara al-ayah baca hari kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya atau barat ketika matahari itu terbit dari sana dan orang-orang melihatnya maka mereka semuanya beriman semua orang ingin beriman ketika mereka sudah melihat matahari terbit dari sebelah barat semuanya ingin beriman Waktu datangnya Dajjal, banyak nggak yang kafir? Banyak yang kafir. Sekarang kemana perginya yang kafir-kafir itu? Coba supaya hidup pemikiran kita, kemana perginya yang kafir-kafir itu? Rata-rata banyak yang dibantai oleh Yakjud dan Makjud, sebagaimana orang-orang beriman juga dibantai oleh Yakjud dan Makjud. Bukankah Yakjud dan Makjud datang dari seluruh tempat-tempat yang tinggi, dari gunung-gunung, dari bukit-bukit, apakah di Indonesia, apakah di Malaysia, apakah di Arab, apakah di mana-mana dan banyak orang-orang yang nampak di permukaan dikejar oleh Yajud Majud dihabisi termasuk orang-orang kafir apapun kekafirannya orang beriman sekuat apapun imannya akan banyak yang habis orang tinggal di muka bumi sepi pak sedikit sekali Bapak akan dengarkan nanti hadis bagaimana Medina Al-Munawarah saat itu bahkan masjidnya yang megah dan mewah saat itu diisi oleh kambing-kambing onta-onta liar diisi oleh binatang-binatang dan burung-burung manusia sudah tidak ada satu kota Madinah saking sepinya negeri Arab saat itu bagaimana tidak melimpah ruah harta ya dan manusia hanya terkumpul di beberapa titik saja baik di Arab termasuk di Indonesia sepi ya Pak ya enak nggak hidup kayak gitu lanjut ketika matahari terbit dari sana dan orang-orang melihatnya maka mereka semua beriman dan itulah saat yang tidak bermanfaat lagi bagi manusia keimanannya. Baik, sekarang ada hadis di sebelahnya. Ini hadis yang cukup lengkap menyebutkan tentang tenggelamnya matahari dari sebelah barat. Ini hadis yang cukup lengkap. Tolong dibacakan terjemahannya saja. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Ketika matahari itu terbit dan orang-orang melihatnya, maka mereka beriman semuanya. Itulah ketika lalu dibaca surat ya tidak bermanfaat surat Al-An'am 158 itu. Tidak bermanfaat iman orang yang belum beriman sebelumnya. Saat terbit matahari sebelah barat, saat itu dia ingin beriman, khalas ta'akharta. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat. Lembaran kertas telah mengering, sudah tidak ada lagi cerita taubat. Sudah tidak ada lagi cerita ingin beriman. Tamat riwayatnya. Lanjut. Silakan. Ya, sungguh hari kiamat paling bawah tadi. Sungguh hari kiamat. Masih lanjut terjemahan tadi. Paling bawah sungguh hari kiamat. Sungguh hari kiamat pasti benar Sedangkan ketika itu sedangkan itu ya. Dua orang, dua orang sudah menghampar kainnya, tetapi keduanya tidak sempat bertransaksi dan tidak sempat juga mengulangi kain itu. Maksudnya begini. Saat itu setelah matahari terbit di sebelah barat besoknya kan binatang raksasa keluar lalu langsung menyusul angin lembut yang mewafat ke seluruh orang beriman nah kapan kiamatnya terjadi kiamat itu terjadi ketika nggak ada lagi orang beriman dan orang sedang sibuk transaksi yang di pasar sedang jual beli kemudian yang yang memerah susu onta sedang memerah susu onta kemudian yang sedang mau makan sudah mau masuk nah, eh, makanan ke mulutnya nggak sempat lagi memasukkan karena langsung jelukar semua orang langsung berubah banyak yang pingsan banyak yang mengalami kejadian yang sangat tidak disangka-sangka disitulah kematian seluruh manusia bahkan seluruh bumi hancur kita lanjutkan bagaimana sibuknya orang sedang biasa-biasa terus Sungguh hari kiamat benar-benar akan terjadi ketika seseorang sedang memerah susu dari untanya yang bunting, tetapi dia tidak sempat meminumnya. Sungguh kiamat benar-benar akan terjadi ketika seseorang sedang menambal kendi airnya, tetapi dia tidak sempat meminum darinya. Sungguh hari kiamat benar-benar akan terjadi. Sedangkan ketika itu, salah seorang di antara kalian sudah mengangkat suapan makan pembuluhnya tetapi dia tidak sempat memakannya. Nah, paling bawah ujung, paling bawah ujung. Inna min qibal maghrib syamsi baban maftuhan arduhu sab'una sanatan fala yazalu dhalika al-babu maftuhan lit-taubah. حتى تطلع الشمس من نحوه فإذا طلعت من نحوه فلم ينفع, لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا Baca terjemahnya. Sesungguhnya dari arah tenggelamnya matahari itu ada sebuah pintu yang selalu terbuka dan ya. bahkan sejarah perjalanan 70 tahun. 70 tahun lebarnya pintu taubat itu ya. Kalau mau tahu berapa lebar pintu taubat? Lebarnya adalah sejauh perjalanan 70 tahun. Enggak tahu tuh. 70 tahun kilat 70 tahun suara, 70 tahun cahaya, 70 tahun angin kecepatannya wallahu alam, pokoknya 70 tahun lebarnya. Pintu taubat itu terenganga. Terus Pintu itu senantiasa terbuka untuk bertaubat. Untuk bertobat. Pintu itu senantiasa terbuka. Yang mau tobat, begitu cepatnya tobat masuk lewat pintu itu. Disedot siapapun yang menangis dalam taubat, maka langsung pintu tersebut mempunyai hisapan yang kuat. Disedotnya taubat tadi ke langit tembus kepada Allah Subhanahu wa taala begitu cepatnya. Maka jangan putus asa wahai para pembuat dosa. Ketika engkau bertobat nasuha, tobatmu naik ke langit dan pintunya terbuka dan ternganga lebar sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Lanjut. Sampai matahari terbit dari arahnya. Apabila matahari terbit dari arahnya, tidak bermanfaat lagi bagi seseorang imannya dan dia belum beriman sebelumnya. Khalas. Khalas. Kalau sudah terbit matahari dari sebelah barat, maka tertutuplah seolah-olah matahari matahari ini yang menutupkan pintu itu. Terbit dia dari sebelah barat, tertutuplah pintu taubat tersebut. Maka tidak ada lagi cerita taubat. Orang yang ingin beramal soleh baru rajin mau duha udah telat. Ya. Orang yang ingin berzikir sudah telat. Baik. Kita lanjut. Kaum muslimin yang kami muliakan, untuk masalah terbit matahari sebelah barat ada pertanyaan karena selesai. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan tentang matahari terbit dari sebelah barat atau materi sebelumnya. Saya kasih hanya 10 menit paling lama. Ya. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. saya akan menanyakan pertanyaan sudah jelas terima. kemarin. Ya. Hmm. Tentang masalah Nabi Isa, Ustaz dalam waktu itu kan pernah saya sampaikan bahwasanya ketika telah semuanya orang murid maka itu ada perjalanan mereka pulang ke Irak ke daerah-daerah sekitar itu dan saat itulah turun Gajun maju yang Buk. saya pertanyakan apakah sebelumnya langsung sebelumnya Nabi Isa itu tidak menginstruksikan bahwasanya bahwa ada Gajun maju turun sehingga jangan kali kemana-mana atau emang itu sudah menjadi agenda Allah Subhanahu Ya. Terima kasih. Ketahuilah oleh saudara-saudaraku sekalian, ini agak unik. Kenapa agak uniknya? Tidak banyak daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tahu tentang akhir zaman. Ingat ketika Dajjal keluar saat itu sangat langka yang berbicara tentang akhir zaman. Sampai sekarang Pak, waktu saya pernah di Mekah dua tahun yang lalu di depan Ka'bah saya bicara tentang akhir zaman yang mengelilingi saya dari Irak, dari Yaman, orang-orang Mekah sendiri, ya. Beberapa eh, orang-orang uh, tua ikut duduk, pemuda-pemuda dari Mesir duduk. Dengarkan saya bicara tentang akhir zaman. Mereka tidak menutup mulutnya. Tidak menutup matanya, seperti baru dengar seumur hidup. Berarti ini jarang dibahas juga di tanah Arab. Jarang dibahas, Pak. Tapi mereka tidak mampu membantah. Saya bacakan hadisnya. Saya bacakan hadisnya. Saya sebutkan dari mana kitabnya. Mereka tidak mampu membantah. Orang Arab itu suka membantah, apalagi kalau yang ngomong bukan orang Arab. Mereka paling nggak anggap, Pak. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya bahasa Arab yang fasih yang menyebabkan mereka ingin mendengarkannya lebih lama. Saya berbahasa Arab dengan bahasa Arab susah. Kemudian saya bacakan ayatnya, saya bacakan hadisnya, mereka mendengar. Sesekali mereka bertanya, saya sampaikan. Padahal Pak, kalau dilihat lebih kiaian dia, kiaian dia gayanya daripada saya baju jubahnya keren kemudian salnya ada yang pakai sorban lah saya pakai kopi haji aja macam gini kan kalau tidak gaya harusnya dia jadi syekh kita tapi begitulah orang Arab sendiri banyak yang tidak tahu tapi iman mereka jangan ditanya nggak ada apa-apanya iman kita kalau ketemu orang yang beriman di antara mereka dibandingkan kita kita mungkin seujung kuku mereka orang Arab tuh kalau beriman nah, mantapnya minta ampun sedekahnya lah dahsyat tahajudnya masya Allah kalau ketemu orang Arab yang beriman waduh nggak ada apa-apanya kita kalau boleh orang sujud pada orang kayaknya kita pantas sujud kepada mereka tapi kalau ketemu orang jahiliyahnya mereka juga puncak jahiliyah ya. dan itu yang banyak datang ke Indonesia sayang ya terus ibn Qur'an al-Nafabi dia membantu orang-orang Cina yaitu Ibn maju nah dia mendefinisikan kata Yakut dan Majud adalah bangsa Asia dan bangsa berkuda pertanyaan saya eh, ciri-ciri uh, bangsa Majid itu apakah seperti jenis kan atau Raja Cina kuno atau memang dalam bentuk tentara apa gitu itu aja terima kasih kemarin Bapak datang datang. Baik ke muslimin, di kitab ini ensiklopedi, namanya aja ensiklopedi. Perselisihan pendapat para tokoh dan ahli sejarah tentang Zulkarnain itu sangat luas, Pak. Ada yang mengatakan dia adalah orang Persia, ada yang mengatakan dia adalah orang Mesir yang tadi, ada yang mengatakan dia adalah orang Arab asli, ada yang mengatakan dia macam-macam, yang mengatakan ini, mengatakan itu. Sejarah tentang beliau itu simpang siur selama sejarahnya simpang siur tidak ada satupun yang dapat kita pastikan maka cukup bagi kita tidak usah melelahkan diri kita menghabiskan waktu membedah sesuatu yang tidak ada pastinya tapi kepastian berada, keberadaannya ada di Al-Quran Allah menyebutkan gelarnya Zulkarnain cukup sebatas itu saja saya sudah mendalami perkara-perkara Zulkarnain Mbak. bahkan ada buku tentang Zulkarnain di tangan saya lebih tebal daripada ini tentang Zulkarnain saking panjangnya lelah bacanya Mbak dan habis itu saya pikir, apa sih untungnya saya menandalami ini? Menghabiskan waktu, akhirnya saya tinggalkan, Pak. Dan di sini ada kesimpulannya dari semua bacaan itu ada di sini. Kesimpulannya, kesimpulan, kesimpulan, kesimpulan ini titiknya tidak ada satu pun yang bisa dipastikan. Oleh karena itu cukup kita tutup saja, kita beriman Zulkarnain lah yang telah memenjarakan Yakjud dan Makjud. Selesai. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia ada seorang raja yang paling berkuasa, nomor dua setelah Sulaiman, ada yang mengatakan banyak sekali perkataan itu Pak. Oleh karena itu kami juga tidak mau berlarut-larut dalam membahas dan merinci sesuatu yang manfaatnya juga tidak begitu ada untuk kita. Ya Pak ya. Baik. Silakan tadi. Habis itu Bapak kami di sini. Setelah itu kita lanjut kepada pembahasan berikutnya tentang dabbatul ardi. Bismillahirrahmanirrahim pertanyaan saya Ustaz, e, dikatakan ketika turunnya meteor teknologi sirna. Hmm. Sementara kan ada hadis yang menyatakan e, eh, merangkaklah kamu di atas salju untuk mencapai e, imam gitu kan. E, saking tuntutan Rasulullah itu untuk mendekat ke imam itu bahkan disuruhnya walaupun merangkak di atas salju gitu kan. E, sementara kayak misalnya kita di Indonesia gitu kan, ini kan iya mas, kan masalah saljunya tapi jarak kita untuk mencapai Imam Mahdi itu kayak kita ya kayak kita sementara teknologi nggak ada gitu kan kayak kita dari Bogor ke Jakarta aja nggak pakai teknologi makan waktu gitu kan sudah paham ya terus uh, dan kalau seandainya kita nggak bisa menemui Imam Mahdi karena keterbatasan baik jaraknya terlalu jauh atau gimana gitu kan apa yang kita lakukan Baik, sudah paham. Jazakallah khair. Pertanyaan ini semoga para pemirsa kami Uzmati Uzma Channel dimanapun berada, Uzma Media dimanapun berada, dan kaum muslimin pada umumnya. Pertanyaan ini selalu ditanyakan oleh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini. Kan Nabi mewajibkan untuk berbaikat kepada Al-Mahdi. Wajib berbaikat kepada Al-Mahdi. Kata Rasulullah SAW, sepertiga total dari umatku menolak kemunculan Al-Mahdi Ketika Al-Mahdi sudah muncul dia menolak, enggak ada tuh. Dan bahkan tidak mau bergabung dengannya, maka mereka-mereka murtad. Siapapun yang tidak mau berbaikan kepada Al-Mahdi, tidak mau bergabung dengan Al-Mahdi, maka dia murtad. Dia akan menjadi kaum munafik. Bukankah kelompok umat Nabi di akhir zaman terbelah menjadi dua saja? Mukmin hakon yang tidak ada nifak sedikit pun dan munafik hakon dan ini mayoritas yang tidak ada keimanan sedikit pun. Siapakah mereka yang paling sedikit ter, yang yang paling terakhir tersaring sebagai orang munafik? Yaitu orang yang menolak kemunculan Al-Mahdi saat Al-Mahdi sudah muncul. Pertanyaan adalah bagaimana kita orang Indonesia sampai ke sana sementara negerinya jauh dan kita sudah tidak ada teknologi. Jawabannya adalah dulu sebelum teknologi muncul, orang Arab bisa nyampe nggak kemarin? Sampai. Dengan jalan apa? kapal yang pakai layar manual dulu. Juga lewat darat. Kita hanya pakai rakit sampai di Malaysia. Daratan Malaysia sampai ke Arab tuh nyambung, nggak ada yang putus tuh. Kita bisa tempuh dengan perjalanan kuda. Makanya dari sekarang para lelaki wajib latihan berkuda. Kuda endurance, kuda ekostrian Setiap lelaki wajib latihan berkuda. Bapak kalau lihat profil saya, foto profil saya itu di atas kuda, Pak. Itu untuk manas-manasin orang. Ya, supaya setiap yang melihat memang ini adalah ustadz akhir zaman. Yang mengisyaratkan kembalilah kepada zaman kuda. Lihat kembali berkuda kita. Kita harus melaju kecepatan penuh di mana capek, di situ kita berhenti. Dan di situ kita berangkatnya rombongan. Nanti bergabung tuh, kabilah demi kabilah, eh, suku demi suku bergabung ya. Lalu kita menyeberang pakai rakit ke Malaysia. Di mana yang paling dekat nanti dari Malaysia kita mulai mempersiapkan kuda-kuda atau kita membeli kuda, makanya perlu emas, disiapkan emas. Nanti beli kuda di sana. Setelah itu kita berangkat. Jamaah tabligh adalah termasuk jamaah yang paling konsen hari ini mempersiapkan diri berjalan jauh sampai dua tahun lamanya. Betul tidak? Jamaah tabligh adalah salah satu jamaah yang mempersiapkan diri berhadapan dan menghadapi akhir zaman. Mereka yakin Al-Mahdi sudah sangat dekat tibanya. Dan kami sudah berbicara dengan beberapa masyaikh mereka. Mereka berkata, sudah dekat Al-Mahdi muncul kita sudah harus latihan jalan jauh. Kalau nggak ada kuda, karena nggak ada fulus, kita jalan. Dan jalan ketika itu bukan satu dua orang, sepuluh dua orang, ratusan mungkin ribuan orang. Seluruhnya menuju ke sana. Subhanallah. Dan saat kita nyampe di sana atau saat Al-Mahdi muncul, saat di mana Mekah dan sekitarnya sudah diselimuti salju. Hari ini kemarin saya awal-awal Ramadan ini baru pulang dari dari Mekah. Alhamdulillah. Sebulan sebelum itu masih ada salju di sekitar sebuah danau di pinggiran perbatasan Mekah. Dan salju itu akan terus meluas. Kemarin saya pergi langsung ke danau itu, Pak. Sudah ada danau di Mekah sekarang. Dengar nggak? Dengar nggak? Dari mana air ini terkumpul? Subhanallah. Subhanallah. Danau ini luas, Pak. Lumayan. Sudah tumbuh tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Subur. Saya ada di sana. Sayangnya saya malam hari mau lepas maghrib saya masuk ke situ. Masya Allah saya katakan sama sahabat-sahabat saya, di sini kita bisa adu pacu kuda tercepat. Siapa yang bisa? Karena lapangannya luas di sekitar danau itu. Di Mekah loh, sudah ada danau. Akibat daripada salju beberapa tahun terakhir ini yang muncul. Sudah ada pengendapan air terjadi. Beberapa titik sudah mulai bergenang air. Subhanallah. Terjawab? Cukup ya? Bagi berarti bagi kita sekarang wajib belajar kuda. Nggak ada alasan lain. Orang yang punya harta saya kasih tahu kepada semuanya. Kepada semuanya saya kasih tahu. Orang yang punya harta, sekarang baru saya bocorkan. Rasulullah mewajibkan kepada seluruh lelaki yang diberi oleh Allah kemampuan rezeki, wajib menambatkan satu kuda untuk agama Allah atas namanya. Ini satu. Hadisnya, "Ma min muslimin illa haqqa alaihi ayyartabita farasan lidinillah idha ataqa tidak seorang muslim pun saja yang diberi oleh Allah kemampuan harta. Dengarkan wahai para pemirsa Uzma Media dimanapun berada wahai kaum muslimin. Setiap muslim yang diberi oleh Allah kemampuan harta berlebih untuk makan minum keluarganya. Hakka alaih tabiuta farasan lidinillah. Wajib baginya mempersiapkan satu kuda yang ditambatkan, kuda terlatih yang dia pun terlatih di atas kuda itu. Lidinillah untuk kepentingan agama Allah. Idza ataqa dzalik. Kalau dia sudah diberi Allah kemampuan. Jadi berdosa bila kita tidak punya kuda. Bagi yang mampu. Kita wajib punya kuda. Makanya pesantren saya sekarang sedang mempersiapkan lahan untuk kandang-kandang kuda di mana para pelatihnya sudah siap. Yang mewakaf kuda kepada kami atas namanya, kami jaga kudanya, kami latih dan dia bisa ambil kudanya kapan dia mau. Masukkan kudanya. Silakan wakaf kuda atas nama saya. Setidaknya walaupun belum naik, kita belum pandai, tapi saya sudah punya kuda satu atas nama saya di kandangnya pesantren Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Saya minta Adzikra nanti wajib punya tempat pelatihan kuda. Kalau tanah 12 hektar setengah yang ada di Gunung Sindur harus ada satu atau dua hektar tanah khusus untuk melatih kuda dan melatih para pemuda untuk berkuda. Orang-orang kaya sumbangkan kudanya ke sana, wakafkan kuda atas nama dia. Kalau perlu beri nama kuda dengan nama dia. Ini kuda siapa? Langsung namanya Zulkifli. Nggak apa-apa, Pak. Dan latihan berkuda. Panggil pakar-pakar berkuda datang ke situ. Lama kelamaan masuk kepada jenjang berikutnya, yaitu memanah. Harus punya keahlian dalam memanah. Lakukan dengan formal. Nah, setelah itu memanah di atas kuda. Dan ini yang paling pakar dan ahlinya di Malaysia. Jago memanah di atas kuda itu Turki. Tapi sekarang Pak Eropa, Amerika sedang berlomba-lomba mereka ribuan para pemudanya sudah berpacu kuda dan memanah di atas kuda. Mereka sudah persiapkan diri. Orang Islam jangan sampai tertinggal. Ya. Baik. Jadi semangat nggak berkuda? Ya, niat ya, niat. Bismillah. Kalau yang miskin nggak apa-apa, jadi perawat kuda aja dan dia sambil merawat kuda dia punya waktu untuk melatih kuda dan berlatihan kuda dan dia akan menjadi pelatih saya saya tetapkan nanti di perkampungan muslim khusus untuk destinasi hijrah akhir zaman yang berhak tinggal dengan kami adalah orang yang muslim ahlu sunnah wal jamaah laki-lakinya wajib mau sholat berjamaah lima waktu di masjid wanitanya menutup aurat tidak merokok ya kemudian tidak ber, mempunyai akidah takfiri mengkafir-kafirkan orang tidak punya akidah khawarij ya kemudian menghormati penduduk sekitar dan mau melebur dengan adat istiadat yang ada yang selama tidak melanggar syariat dan yang paling penting lagi adalah wajib punya rumah sendiri walaupun rumahnya semi permanen kemudian harus punya kuda satu rumah satu keluarga harus punya satu kuda Kuda itu kalau untuk Sumatera Barat, Pak, di Sumatera kuda-kuda yang terbaik itu adanya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Kalau mau dengar kuda yang terbaik di mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat di mana? Payakumbuh. Payakumbuh tempat siapa? Kotanya Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Hah? Harganya. Kalau kuda yang mau diambil, bagusnya kuda-kuda yang sudah tidak dipakai lagi untuk pacu. Usia 4-5 tahun ke atas sudah nggak dipakai lagi untuk pacu. Namanya kuda afkir, padahal itulah kuda yang sedang enak-enaknya untuk ditunggangi. Tapi sudah tidak dipakai lagi untuk pacu. Yang untuk pacu biasanya 2 tahun ke atas sampai umur 4 tahun biasanya, ya. Nah, di atas itu sudah harganya sudah bisa dalam jangkauan kita. 35 juta, 40 juta, 50 juta. Itu sudah kuda-kuda gagah tuh, Pak. Kalau kuda kampung dapat harga 20 juta. Namanya kuda kampung kecil. Ya. Bisa, lari bisa. Lari bisa, ya. Kuda kuningan juga bagaimana, Apa itu kuda kuningan? Oh iya, saya nggak tahu ya. Baik kaum muslimin, nah kan ada kuda Sumbawa, ada kuda macam-macam, tapi rata-rata kuda lokal tuh bantut-bantut Pak kayak orang Indonesia. Pendek-pendek. Nggak keren Pak. Kalau Bapak lihat di foto profil saya, itu saya naik kuda equestrian. Namanya Blue Eyes. Dia di foto profil WA saya, WhatsApp. Blue Eyes ketinggiannya 1 uh, 1 meter 72 empuk banget di atas itu pak jadi orang kalau nggak gagah pun naik ke atasnya jadi gagah karena di atas kuda tuh nggak boleh kayak gini pak, harus gini. Hah? Dadanya membusung, sininya harus kemudian nampak seolah-olah seorang pahlawan sedang jalan. Naik kuda. Semoga para penggiat-penggiat dakwah di Azikro langsung menyambut dan merespon apa yang saya sampaikan ke depan Azikro terkenal sebagai pusat berkuda ekostrian Allahu Akbar kita ingin Azikro mempolopori menjadi motor menjadi pusat pelatihan kuda ekostrian ya bismillah akan banyak orang-orang yang punya duit dengar dia wajib punya kuda dia akan beli kuda titipkan ke kita tapi bukan nitip aja biaya pemeliharaan tiap bulannya dia juga yang biayai kalau enggak cido nanti tahu cido Kata orang Padang, bengek orang yang memelihara kuda kita. Satu kuda itu biaya peliharaannya Pak normalnya satu setengah sampai dua juta. Jangan dibebankan pada orang yang kita nitipin kuda ke dia. Harus kita yang ikut membiaya bulanan. Dan per perlu diketahui, setiap dana yang kamu keluarkan untuk makan kuda, untuk minum kuda, untuk obat kuda, sedekah yang tidak putus-putus, kata Rasulullah. Sodakatun layak biduha. Semua dana yang dikeluarkan untuk demi kuda, yang di kudanya kuda untuk Allah ya, akan dijadikan sedekah yang tidak pernah putus. Macam kita sedekah terus ke masjid, nggak pernah putus-putus. Tidak sebentar keluar duit kita untuk masjid, Tidak sebentar. Sehari itu berapa kali kita kasih makan kuda. Dianggap sebegitulah kita terus bersedekah. Subhanallah. Jadi jangan takut Pak. Orang yang punya harta, jangan takut untuk membiayai kudanya. Lah kalau sedekah, satu dikasih, sepuluh kembali ke kita. Betul nggak? Saya pernah katakan, Alhamdulillah sejak pesantren kami mulai memelihara kuda dan sejak santri-santri kami mulai dilatih berkuda Pak sejak itu ada-ada aja rezeki ada-ada aja rezeki subhanallah baik kaum muslimin sedikit bicara tentang kuda panjang betul pertanyaan beliau dijawab ya pertanyaan beliau singkat jawabannya panjang sampai kepada memotivasi kuda baguslah pertanyaan macam itu oke okay? ya Ibi, yang mana kalau nggak sempat bergabung, apa yang dilakukan? Maka kita harus menjadi penjaga gawang di sini. Percayalah Indonesia akan menjadi tempat di mana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Rasul berkata, di akhir zaman akan ada dua kelompok umatku yang nanti di akhirat dia masuk surga tanpa hisap di akhir zaman. Wah, ini peluang hebat nih, Pak. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berperang di belakang Isa dan bersama Isa alaihissalam berarti ini tempatnya di timur tengah ya satu lagi kata Rasulullah siapapun yang berperang dari umatku di akhir zaman melawan Hind Hind India dengan segala kroni-kroninya nah umat Islam yang tampil berhadapan dengan mereka maka itulah mereka-mereka yang akan masuk surga tanpa hisap nanti kalau terjadi dan Indonesia salah satu negeri yang akan bertempur melawan mereka Indonesia, Malaysia. Jadi kalau nggak sampai oleh kita ke Al-Mahdi, ke Isa, di sini saja. Nggak apa-apa. Cuma kalau bisa berbaiklah ke sana. Dan kalau itu terjadi, saya dan anak-anak saya, putra-putra saya, kami ingin memastikan diri, kami ingin bergabung yang di Arab, yang di Timur Tengah. Bagaimanapun caranya. Dan insya Allah pasti banyak saudara kami, sahabat-sahabat kita, ikhwah-ikhwah kita yang akan bergabung bersatu dengan kita. Tapi yang tinggal, mereka harus menjadi penjaga gawang di Indonesia. Baik. Cukup ya. Untuk pembahasan matahari terbit dari sebelah barat cukup. Pembahasan yang kedua, jangan nanya lagi. Nanti bab kedua nanti kita buka. Ya, nanti kita buka lagi bab kedua ya. Kita masuk dulu kepada binatang raksasa muncul lari dalam perut bumi. Mari kita buka kitabnya kembali. Buka kitabnya kembali. munculnya binatang melata lihat kitab ensiklopedia akhir zaman halaman 990 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml awas, awas nama suratnya surat apa? An-Naml nama suratnya adalah surat An-Namlu apa arti An-Namlu? arti An-Namlu adalah semut ini arti An-Namlu semut berapa kakinya? Siapa yang bilang empat? Yang bilang empat berarti selama ini tinggalnya di bulan. Enggak ada semut apapun jenisnya kakinya mesti enam. Periksa kembali pak. Ya, anamal. Binatang dabatul ardi ini kata Rasulullah akan muncul nanti di tiga tempat yang berbeda dan kemunculan terakhirnya adalah dari dalam perut bumi kota Mekah. Ada yang mengatakan di sofa nanti dia akan muncul, ada yang mengatakan di rukun Hajar Aswad. Di situ dia keluar, sebagian orang lari, sebagian lagi lihat terpana melihat. Ya, binatang ini berkaki banyak. Nah, tidak dijelaskan berapa kakinya. Tapi kalau melihat suratnya, surat an anamal. Anamal itu enam kakinya. Apakah kakinya enam? Jawaban yang paling pantas untuk disampaikan kepada kita semua, entah. Tapi ada riwayat lemah mengatakan kakinya empat. Ada yang mengatakan kakinya enam. Yang mana yang benar? Allahu alam. Tapi kalau melihat surat di mana ayat tentang masalah dabatul ardi ini keluar dari surat An-Naml, seluruh semut kakinya enam, tapi binatangnya besar. Dan binatang itu berbulu tubuhnya, berbulu kakinya. Berbulu dan bulunya lembut. Ini bedanya ya, bulunya lembut. Satu lagi, binatang tersebut saya sebutkan deskripsinya dulu. Binatang tersebut kakinya banyak, bulunya tebal, halus dan lembut. Dan binatang tersebut berbicara dengan bahasa Arab yang fasih.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 Binatang ini keluar, Pak. Dari dalam perut bumi dan berbicara. Apa kata binatang tersebut? Diringkas dalam Al-Qur'an. An-nas bi ayatina la yuqinun. Semua orang mendengarkan suara binatang ini. Yang memang tidak beriman ketakutan dan lari. Yang beriman terpana dan terhipnotis melihatnya. Mau dipoto saya udah dengan teknologi lagi. Binatang ini ramah pak, nggak jahat. Ini zaman-zaman aman, ya kan? Binatang ini ramah. Orang-orang nyaman dekat dengannya. Yang lari tadi itu adalah orang-orang yang tidak ber, beriman. Tapi kemana aja lari, dan binatang tersebut bisa menangkapnya. Ngasih stempel, Pak. Orang beriman akan distempel dengan cincin Sulaiman maka putih bersihlah wajahnya. Orang kafir dengan tongkat Nabi Musa diketukkan atau diusapkan di keningnya maka menghitamlah wajah orang kafir tersebut. Lalu antara orang beriman dengan orang kafir bertegur sapa dengan kalimat hai mukmin minumlah air ini. Terima kasih kafir, saya tidak haus. Sangat mudah membedakan mana yang beriman, mana yang kafir. Mari kita lanjutkan. Lihat halaman 992. Ada beberapa uh, tafsir daripada terjemahan daripada hadis yang panjang. Saya minta baca yang bagian bawah saja yang keempat. Baca yang keempat, dia ada pertama, kedua, ketiga dan keempat. Lihat baca yang keempat. Keempat jadi yang yang pertama, yang pertama tentang uh, ukuran tubuhnya berapa dijelaskan, silakan baca sendiri. Kemudian yang kedua, bentuk dan penampilan fisiknya seperti apa, baca sendiri dari hadis ini. Dan yang ketiga, tentang bagaimana kemunculannya, silakan baca. Yang keempat, yang perlu kita bacakan keempat saja. Makanya perlu punya kitab agar dalilnya kita bisa lihat sendiri. Ya. Yeah. Terus yang keempat. Tentang tempat kemunculannya, Nabi Muhammad SAW ditanyai, dari manakah binatang itu muncul? Beliau menjawab, dari masjid yang paling agung haramannya bagi Allah, yakni Masjidil Haram. Siapa yang menjawab nih? Rasul. Rasulullah SAW menjawab, dari masjid yang paling agung keharamannya di sisi Allah yaitu Masjidil Haram. Di sana akan muncul binatang tersebut. Ya, terus dikatakan binatang itu keluar dari bentuk Safa Lantas ia berbicara kepada manusia mereka dengan menggunakan bahasa Arab. Bukan bahasa Inggris ya? Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Perancis, memang bahasa Arab. Dan pada saat fase keempat, manusia di dunia sudah tergila-gila kembali dengan bahasa Arab. Terus, kaum muslimin lihat hadis sebelahnya, hadis di sebelahnya. Nah, ini dari Abdullah Ibnu Amr. Dia berkata, baca terjemahannya saja. Aku hafal dari Rasulullah SAW hadis yang aku tidak akan melupakannya sesudah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Oh, oh, oh, oh, sebentar. Tadi kita menjelaskan tanda pertama duhon. Tanda kedua dajjal. Tanda ketiga Isa turun keempat Yajud Ma'jud baru terbit matahari di sebelah barat itu kenapa yang pertama disebutkan matahari di sebelah barat ini kaum muslimin kalau kita tidak dibimbing oleh seorang guru maka kita akan kacau memahami hadis pusing para kita mana yang benar nih perlu diketahui dan didalami bahwa ini adalah kejadian-kejadian luar biasa yang benar-benar tidak bisa diilmiah-ilmiahkan sedikit pun saja dan itu baru terjadi saat matahari terbit sebelah barat. Ya'jud Ma'jud bisa diilmiahkan. Kalau tentang Isa bisa diilmiahkan. Memang dia diangkat, ada sejarahnya yang jelas, ayatnya jelas. Kalau Dajjal bisa diilmiahkan, riwayatnya ada hadisnya semacam jelas. Tapi tentang matahari di sebelah barat fenomena alam yang betul-betul tidak bisa diilmiahkan. Matahari pergi meninggalkan bumi. Ilmiah mana yang bisa mengurai? Kemudian tentang dabatul ardi, binatang raksasa keluar dari perut bumi. Ya kan? Bagaimana bisa mengilmiahkannya ini? Kalaulah tidak ada dalil. Uh, kalau kalaulah tidak ada dalil, maka tidak ada yang bisa mempercayai ini. Tapi dengan adanya dalil, ini bukan dongengan. Ayat Al-Qur'an surat apa tadi, Pak? Jangan lihat jangan lihat kitab. Surat apa tadi? Ayat berapa? 82. Supaya mudah ingat. Dalilnya dabatul ardi di mana? Di Al-Qur'an ayat 82. Jadi dianggap kejadian besar yang tidak bisa diilmiahkan satu matahari terbit sebelah barat. Dua, dabatul ardi. Yang ketiga, teng, ah, apa? Angin lembut yang berbau wangi dari negeri Yaman. Satu bumi akan dibungkus oleh angin tersebut. Orang yang beriman, setipis apapun imannya, walaupun dia dalam gua, di perut gua paling bawah, angin itu akan sampai dan mencabut nyawanya. Baca kembali hadisnya. Muncul terbitnya matahari dari arah terbenamnya munculnya binatang melata kepada manusia pada waktu duha. Salah satu dari keduanya muncul sebelum yang satunya, sedangkan yang lainnya mengikutinya segera. Baik, kaum muslimin, sudah saya katakan, setelah matahari terbit dari sebelah barat, terbitnya hanya setengah hari, kemudian dia tenggelam kembali. Besoknya terbit normal dari sebelah timur. Di waktu duhanya barulah binatang ini keluar. Dekat amat nggak jaraknya? Dekat amat ya, dekat sekali ke muslimin. Dabatul ardi bedanya sehari. Kemudian setelah itu, Dabatul ardi ini berapa lama dia keluar? Dia keluar tiga kali. Dan dia memberi tanda kepada orang yang masih hidup di dunia. Kita tidak usah merinci lebih dalam bagaimana, bagaimana kecepatan jalannya, bagaimana dia cara nangkap orang, itu bukan urusan kita. Pokoknya semua orang yang hidup yang tersisa di muka bumi ini pasti ketemu dengan binatang itu dan dikasih tanda. Nanti orang Indonesia yang masih hidup akan ketemu tuh. Ya. Lanjut. Selesai? Nah, untuk apa binatang ini keluar? Untuk apa binatang ini keluar? Jawabannya ada di hadis sebelah. Hah? Di hadis sebelah ini perkara gaib, Pak. Jangan pandai-pandai ngarang-ngarang kita sendiri, nggak boleh. Lihat di sebelah halaman 995. 900, hadis yang paling atas, halaman 995. Iya. Wal hikmah fi dzalika ini pernyataan dan penjelasan sang ulama pakar ahli hadis Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari yang terkenal dengan kitabnya Fathul Bari. Apa penjelasan beliau? Wal hikmatu min dzalik bi anna dabbatal ardi tumayyizu bainal mu'min wal kafir. Baca terjemahannya. Hikmah dalam hal ini adalah ketika terbitnya matahari dari barat, maka pintu taubat terkunci Lantas binatang melata itu keluar. Ia memisahkan orang yang beriman dari orang kafir sebagai penyempurna dari masuk tutupnya pintu taubat. Ya, jadi dengan itu sudah berbeda. Aneh Pak, ketika angin lembut bertiup dari sebelah timur, yaitu dari Yaman, angin ini kayaknya kerjasama dengan Dabatul Ardi. Dabatul Ardi ngasih tanda, orang yang putih bersih wajahnya, itulah orang beriman. Angin ini hanya akan datang ke orang yang wajahnya putih bersih. Ketika disentuh oleh angin itu orang ini langsung meninggal di tempat. Terjatuh di tempat, meninggal. Siapapun yang sudah diberi tanda oleh binatang, maka angin itu hanya akan kejar dia. Pokoknya sedang jalan nih, ini orang hitam hitam hitam, hitam hitam putih satu. Angin itu hanya akan datang ke yang putih saja. Ketika tersentuh oleh angin yang lembut tersebut, yang berwajah putih bersih itu akan meninggal. Itu paham Pak ya? Sementara antara orang kafir dan orang mukmin nanti tidak ada lagi permusuhan. Tidak ada lagi kebencian, tidak lagi ingin ingin begaduh, tidak ada. Ya. Lanjut. <clears throat> Kita lihat kepada hadis yang di sebelahnya. Hadis yang sebelahnya takhrujud dabah ma'a khatam Sulaiman. Ini penjelasan binatang ini keluar membawa cincin Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Lihat hadisnya di sebelah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, hadis ini kalau Imam At-Tirmidzi dalam dalam sunannya dan di dalam kitab tafsir juga demikian dan di dalam kitab Al-Fitan ya. Hadis ini statusnya hasan. Coba lihat terjemahannya. Binatang melata akan muncul bersamanya ada cincin stempel Sulaiman dan tongkat Musa. Lantas yang menjadikan cemerlang wajah orang beriman dan berstempel hidung orang kafir dengan cincin itu. Sampai benar-benar para pengkhianat berkumpul dan berkata, Inilah wahai pemimpin dan katakan, Inilah wahai kafir yang berkata, inilah wahai kafir dan inilah wahai mukmin. Ya, maksudnya orang saling sapa menyapa ketika itu dengan sebutan mukmin dan kafir saja. Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, halaman 998, 998. Sembilan ratus sembilan puluh delapan. Ketemu, lihat hadis yang paling bawah masih di sebelah kiri hadis paling bawah sebentar baik selesai dulu kaum muslimin yang kami muliakan berbahagialah ahli zikir di kitab zikir akhir zaman halaman 398 berbahagialah ahli zikir ahli ibadah berbahagialah mereka pada hari itu karena bekas zikir mereka sangat mudah ditandai oleh dabbatul ardi dari mulut mereka mengeluarkan bau yang wangi dan binatang ini dapat mencium dari jarak ribuan mil di mana saja berada orang ahli zikir mulutnya tercium bau wangi ahli Al-Quran orang-orang yang suka bertasbih takbir, istighfar bau mulutnya dan bau nafasnya tercium oleh binatang tersebut sehingga dengan sangat cepat binatang ini sudah ada di hadapannya dan beri tanda Subhanallah. Bersyukurlah kaum muslimin kepada seluruh ahli zikir. Subhanallah betapa bahagianya mereka yang menjadi ahli zikir, ahli sujud, ahli Al-Quran. Karena itulah saat-saat terakhir mereka akan dicabut nyawanya dan meninggalnya orang beriman di akhir zaman enak pak enak kayak orang syahid meninggal pernah coba meninggalnya orang syahid belum? Kata Rasul meninggalnya orang syahid itu seperti dicubit. Enggak percaya Bapak, tanya aja sama orang yang udah syahid. Sementara sebelum dia meninggal, kedua matanya lebar melihat pemandangan surga. Dan mulutnya tersenyum lebar karena dia melihat calon istrinya sudah melambai-lambai. Ibu jangan cemburu dulu, setiap kami punya calon istri di surga ya Bu ya. Setiap orang-orang beriman laki-laki di muka bumi ini punya calon istri di surga. Orang yang paling lemah imannya dan paling terakhir masuk surga Pak, istrinya dari bidadari itu dua. Poligami Pak. Tapi itu baru awal. Nanti dilipat gandakan oleh Allah dua, sepuluh kali lipat. Kalikan. Tapi di manakah letaknya wanita-wanita dunia? Congratulations for you, oh my mother. Dengarkan baik-baik. Ada kabar baik untuk seluruh ibu-ibu yang masuk surga. Aminkan ya bu ya. Seluruh bidadari surga minder, seminder-mindernya kepada wanita dunia yang masuk surga. Sebab apa? Wanita dunia masuk surga jadi ratunya para bidadari. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita dunia yang masuk surga bukan hanya ratu. Kecantikan mereka 70 kali lipat seluruh kecantikan bidadari-bidadari yang ada. Bu, masuk surga ibu. Ibu akan muda, ibu akan cantik jelita mengalahkan para bidadari. Padahal Bapak tahu, satu orang bidadari yang paling kelas bawah saja turun ke bumi, sempat dilihat oleh laki-laki dunia, hilang laki -laki, selera laki-laki dunia ini kepada wanita manapun sampai dia mati. Saking kuatnya tegangan syahwat yang ada pada bidadari itu yang sempat turun Pak langsung putus kabel-kabel yang ada di tubuh kita hilang selera kepada semua wanita sampai dia mati nggak mau lagi menikah dengan siapapun hebatnya bidadari surga itu Pak itu baru level paling rendah nggak error Pak kayak ini tegangan tinggi di di apa nggak masukkan ke ke kabel kita yang kecil Pak langsung putus Pak Angus maka begitulah laki-laki dunia kalau sempat melihat beda dari surga yang paling bawah saja turun ke bumi sekali aja turun Pak sudahlah hilang semua nafsu dan selera kita kepada wanita dunia siang malam terkenang terus dengan mengingat saja kita seperti sudah di mana gitu sementara sementara wanita dunia yang masuk surga istri bapak kok dari atas lemes ya kedengaran amin wanita dunia yang masuk surga istri kita insya Allah amin mereka dicemburi oleh para bidadari tolong baca kitab hadil arwah ila biladil afrah oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia judulnya Tamasya ke Surga bagi orang-orang yang stres-stres tanggung baca itu kitab bagi orang-orang yang penat dengan urusan dunia, lelah dipermainkan dunia, baca tuh kitab. Dia akan merasa tersegarkan, Pak. Beginilah yang dijanjikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali kepada pembahasan kita. Tuh, belum apa-apa udah mulai temenung, Bapak. Hah? menghayalkan saya dengan bidadari. Tapi memang orang yang syahid ketika akan meninggal dia melihat pemandangan surga dan ada tempat untuk dia yang luar biasa indah. Rata-rata orang syahid pernah terima foto-foto mereka yang syahid belum? Ya? Wajah mereka pak, ya Allah jernih-jernih, bening-bening dan mereka rata-rata tersenyum. Tersenyum, mereka melihat tempatnya, mereka melihat pasangan-pasangannya. Ya Allah hanya dia yang melihat. Ketika seperti itu, maka hilanglah seluruh rasa sakit yang ada di tubuhnya. Ketika nyawanya dicabut bagaikan hanya seperti dicubit. Lihat aja Nabi Yusuf dilihat oleh wanita Mesir. Faqatta'na aydiyahunna sampai mereka sayat-sayat tangan mereka, enggak mau mereka pejamkan matanya. Hasyalillah man hadza mimasyar. In hada ila malakun karim. Ini bukan orang, ini pasti malaikat. Sambil dia terus mengotong-motong tangannya sampai ke tulang, Pak. Enggak terasa lagi rasa sakit. Kenapa? Indahnya yang mereka lihat, Yusuf. Belum lagi kita melihat pemandangan surga. Ya, kita melihat pemandangan surga. Subhanallah. Ketika itu hilang semua rasa sakit. Nyawa yang dicabut pun hanya seperti dicubit. Nggak percaya syahid aja nanti. Rasakan. Amin ya Rabb. Bercita-citalah, berdoalah, mohon kepada Allah agar kita diwafatkan di medan tempur. Sementara kita untuk agama Allah, bukan untuk kelompok. Ya, amin ya rabbal alamin. Terakhir pembahasan kita Dabatul Ardi selesai? karena hadisnya nggak banyak penjelasannya nggak banyak jangan ngarang-ngarang cukup nanti berdosa saya saya sesat dan saya menyesatkan kalau ada yang bertanya di luar apa yang saya, saya tidak tahu jawaban saya satu saja Allah alam atau entah dan itu jawaban yang paling saya senang kita pembahasan yang ketiga oke okay? saya kasih waktu 10 menit lagi kalau oh, sebentar kita break sebentar untuk infak 10 menit silakan kita break dulu Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pengajian kita dengan tema terakhir yaitu angin lembut yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Kita lihat kitab yang kita punya, ensiklopedia akhir zaman. Berikut halaman 998. Halaman 998 tentang angin lembut. Lihat hadis yang paling bawah ya, hadis yang paling bawah. Halaman 998, yukhrabul Ka'bah. Yukhrabul Ka'bah. Terjemahnya di bawah, Ka'bah dirobohkan. Dirobohkan oleh dus Suwaqatin. Dus Suwaqatin. Hmm. Orang yang memiliki dua betis yang dari Habasyah. Habasyah adalah Ethiopia. Dia merampas dari Ka'bah perhiasannya, melucutnya dari kiswahnya, dan sungguh aku seolah-olah memandang kepadanya, dia botak, bengkok, tapak kakinya, menggempur Ka'bah dengan sikap dan cangkul. Skop. Skop dan cangkul. Skop dan cangkul. Ngancurin Ka'bah pakai skop dan sang cangkul. Kemana orang-orang beriman? Kemana orang Arab? Kami sudah jelaskan sebelumnya. Orang Arab sudah sepi di tanah Arab. Sudah banyak yang meninggal, banyak yang syahid, banyak yang terbunuh. Kaabah sepi. Madinah Al-Munawarah sudah diisi menjadi kandang-kandang kambing. Menjadi kandang unta liar. Ya. Madinah begitu cantik. Satu kota Madinah sudah nggak ada lagi orang. Subhanallah. Yang menghancurkan Kaabah adalah seorang lelaki botak hitam, kurus, betisnya kecil. Nabi mengatakan namanya Zusuai Katain. Kaum muslimin dulu yang menghancurkan Ka'bah dari Ethiopia juga, pasukan Abraha. Kayaknya orang-orang Ethiopia ini punya bakat ya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan sungguh kata Rasulullah dia adalah manusia paling celaka yang ada ketika itu. Berani ngancurin Ka'bah. Dengan apa dia ngancurin? pakai sekop saking manualnya hidup ketika itu pakai sekop pakai cangkul satu butir batu demi satu butir batu dicopotnya pakai skopnya pakai cangkulnya ini kejadian sebelum bertiupnya angin lembut dari arah jadi sisa orang beriman di muka bumi benar-benar sangat sedikit kaum muslimin mari kita lihat hadis sebelahnya hadis di sebelahnya halaman 999 angin lembut yang mencabut nyawa orang-orang beriman baca cukup dibaca karena ini terlalu panjang bagian yang saya kasih stabilo saja dari ya kemudian Allah mengirimkan bau wangi seperti wangi kesturi Abdullah berkata Abdullah berkata, ya, kemudian Allah memberikan bau wangi seperti wangi kasturi, mis. Sentuhannya bagaikan sentuhan sutra. Ya. Lembut pak, angin itu bukan angin brutal, bukan angin puting beliung, bukan angin topan badai, tapi angin lembut. Sentuhannya seperti sentuhan sutra, lembut sekali, sejuk dan wangi. Baunya lebih mirip kepada bau wangian misik, ya, misik, bau kasturi. Terus ia tidak membiarkan satu orang pun yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun hanya seberat biji kecuali ia pasti mencabut nyawanya. Kemudian tinggallah orang-orang yang duduk saja terhadap mereka inilah hari kiamat menerpa. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, angin ini bertiup lembut. Yang dikejarnya siapa? Orang yang beriman. Walaupun imannya itu hanya sebatas dia percaya Allah ada pencipta alam semesta langit dan bumi adalah Allah. Dia percaya. Tapi hanya sebenarnya sekedar itu, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak lainnya, tidak ada mengerjakan amalan yang yang baik. Bahkan dia mungkin saja pernah melakukan amalan yang jelek. Seperti masih berzina ke sana kemari segala macamnya. Tapi dia masih percaya Allah ada dan dia yakin tidak ada yang mampu memiliki kemampuan seperti Allah punya. Dimanapun orang itu berada, datang angin itu menyentuhnya dan dia pun meninggal disinilah orang terakhir kata Rasul dia hanya pandai melafazkan ya Allah ya Allah ya Allah cuma itu kemudian dia pun meninggal tidak ada tersisa satu pun di bumi ini orang yang masih beriman kepada Allah yang sisa hanyalah syirarun nasi fil khalq seburuk-buruk manusia di muka bumi Bapak lanjutkan membacanya nanti ya nanti lanjutkan membacanya masing-masing di situ dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang hidup setelah itu setelah orang-orang beriman semuanya habis meninggal dunia serentak yang hidup setelah itu mereka hidup seperti zaman doeloe kali gimana mereka menganggap wanita seperti keledai menganggap keledai betina seperti kuda jantan melihat kuda betina di pasar main kejar-kejaran pak laki-laki wanita kayak ayam kalau selera dia lawan wanitanya ha, dia mendekat kalau itu nggak selera dengan dia agak menjauh dia kan sampai lari dikejar di tengah pasar keliling-keliling akhirnya dapat diterkam di situ langsung berhubungan itulah jeleknya manusia di masa orang-orang beriman sudah nggak ada dan kata Rasulullah sebaik-baik orang ketika itu menasehati Pak jangan di sini dong di balik tembok sana aja itu udah orang paling baik tuh di tengah pasar dibuat pak, kayak ayam, kayak kebo, kayak apa ini di tengah pasar. Lalu orang yang paling baik nasehatin gini, <laughs> ya gitu. Masya Allah. Orang kembali kepada hukum rimba zaman dulu. Enggak senang bunuh. Ya, disitulah tengah-tengah itulah terjadinya kiamat. Baik. Lanjut baca di sebelahnya. Dia saya bacakan matanya ya di sebelahnya. يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه mithqalu حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم pada akhirnya orang-orang lihat hadisnya paling terjemahan paling akhir pada akhirnya orang-orang kafir yang tersisa hidup mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka dulu ngapain menyembah patung lagi orang kembali kepada agama menyembah patung lagi taib selanjutnya ibarat Allah hadis di sebelahnya ini perlu dibaca Silakan simak kembali hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda hadis ini sahih Imam Muslim. Bacakan hadisnya. Ya. Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah mengirim angin dari Yaman. Ya, tadi di hadisnya dari timur, sekarang dari Yaman. Untuk orang yang tinggal di Madinah, Yaman itu adalah timur. Supaya dapat dipahami, terus yang lebih halus daripada sutra tidak membiarkan seorang pun yang di dalam hatinya. Abu al Kama berkata, seberat biji. Abdul Aziz berkata, seberat zarah. Berupa iman kecuali dia pasti akan mencabut nyawanya. Sekecil apapun iman di dadanya, melainkan Allah pasti akan cabut nyawa orang itu melalui angin lembut tersebut. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selesai pembahasan kita tentang angin lembut, tidak usah berpanjang-panjang. Halaman 1004 lihat 1004 la taqumus saah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah artinya kiamat tidak akan terjadi sampai tidak diucapkan bumi Allah Allah Allah terus lihat hadis halaman 1006 dari Abu Hurairah Nabi bersabda ini yang saya maksud tadi laki-laki ngejar betina eh, ngejar perempuan di tengah pasar langsung diterkam di situ dan dikerjain di situ Silakan. Eh sekarang orang-orang Barat, orang Amerika sudah buat kayak gitu nggak sekarang? Udah buat pak. Udah buat. Mereka nggak malu-malu melakukan itu. Bahkan mohon maaf ini bapak ibu yang kami muliakan, kalau bapak pergi ke sana pak, ih menjijikkan sekali. Nampak orang-orang lalu-lalang itu nampak pak. Antara tiang ke tiang itu di belakang itu sudah ada yang bermain. Kalau untuk di Indonesia di Monas, tapi masih dalam mobil ya, masih mobil-mobil bergoyang. Tapi kalau di Amerika Pak, di Eropa bener loh Pak. Di sana itu orang sudah seperti itu. Sehingga orang lalu lalang itu udah dianggap biasa, remang-remang itu udah nampak orang bermain tuh. Kayak suami istri, tapi seperti binatang. Sekarang aja udah mulai orang buat, apalagi nanti. Lanjut. Berpisah yang jiwa keberadaan tangannya, tidak akan habis umat ini sampai seorang laki-laki menghampiri seorang perempuan, lalu dia menidurinya. Maka orang-orang terbaik dari mereka pada waktu itu beberapa orang yang berkata, alangkah baiknya jika perbuatan itu dilakukan di balik tembok ini. Maksudnya ini dibuat di tengah lapangan. Ya, dibuat di di tempat orang ramai. Di bawahnya hadis berikutnya, lanjut. Ini yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, oh, Hari kiamat tidak akan terjadi sampai mereka bersetubuh di jalanan seperti persetubuhan kedai. Aku bertanya, benar-benar ini akan terjadi? Beliau menjawab, ya, itu benar-benar akan terjadi. Ya Karim, selesai. Hebat. Kitab ini mampu Bapak selesaikan. Keren Bapak. Kaum muslimin yang kami muliakan, pembahasan kita besok dan beberapa hari ke depan, ini dia yang paling puncak dari seluruh pembahasan kita tentang Al-Mahdi. Semua pertanyaan itu akan terjawab insya Allah Ta'ala dengan kitab rujukan yang juga ini sudah ada sudah ada di bawah inilah dia tentang Al-Mahdi ensiklopedia tentang Al-Mahdi pembahasan kita akan kita fokuskan kepada Al-Mahdi sampai Bapak tahu persis siapa-siapa orang yang pernah ngaku sebagai Al-Mahdi selama ini termasuk Mirza Ghulam Ahmad yang membuat ajaran Ahmadiyah ha? termasuk yang ngaku sebagai Al-Mahdi ya termasuk tuan guru yang di Malaysia dulu yang menyebut dirinya adalah dialah Al-Mahdi dari keturunan At-Tamimi yang digelari kelompoknya dengan arkom dan seterusnya ya. Nah kemarin yang terbaru ada di Medan di Medan tuh ngaku sebagai Al-Mahdi yang menyebarkan nomor rekening langsung yang mau berbaiat ya, harga baiatnya sekian kirimkan ke nomor rekening Masya Allah Baik kaum muslimin kita buka ruang tanya jawab 10 menit lagi setelah itu baru saya ada yang mau saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan. Waalaikumsalam. Mohon izin saya pertanyaan saya tiga. Oh, tiga ya? ya. Baik. Alhamdulillah Allah karuniakan saya bisa membudidayakan pohon sidang. Hmm. Saya ingin hadiahkan buat pesantren saya ditanam di pesantren Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, Jazakallah khair. Saya kalau membahas kitab ini kita kan seperti melihat skenario tapi kita pada saya sadar makanya saya tidak akan bertanya kenapa karena ini adalah yeah. Ya. tulisan takdir Allah sama seperti kita membahas yang goib dulu kami juga mungkin dipertawakan, tapi saat kami bisa membuat 200 ton layang-layang pesawat top orang juga naik jadi yang goib itu buat kami tidak aneh kami meyakinnya dengan akal maupun pertanyaan satu adalah ketika saya mengatakan akhir zaman itu wanita bisa mengejar-ngejar singa bermain sama singa-singa-singa lagi apakah manusia pada akhir zaman itu juga diangkat kesadarannya karena seperti sekarang kan naluri singa itu kan ganas tapi sadar kan tidak sama waktu sebelum saya katakan berbicara dengan kuda apabila saya berkomunikasi dengan lebah madu dan tupai karena itu memang bisa jadi itu satu adalah apakah manusia pada satu kesadaran ini cabut jadi dia walaupun ada tanda-tanda kiamat yang kafir tetap kafir yang soleh tetap soleh saya tidak tahu dan kedua apakah daya ingat iblis itu dibatasi atau dicabut karena sampai sekarang kan iblis itu hidup beda seperti kita manusia tidak bisa bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam karena sudah wafat sementara setan dan para dajjal kalau mereka punya mungkin bisa berkomunikasi kita tidak tahu apakah memang karena beberapa film dari Hollywood yang saya perhatikan itu film mengenai masa depan adalah mirip dengan hadis-hadis yang saya sampaikan di sini tentang beberapa bentuk-bentuk yang saya sampaikan seperti Yanjus dan majus itu sudah ada dan ketika kemarin saya mengatakan tentang uh, zaman Nabi Sulaiman bahwa yang memindahkan bukan uh, jin iblis tapi kebanyakan masyarakat muslim itu adalah meyakini jin iblis saya pernah mendapatkannya bernama wali Allah yang bernama al barqoya apakah itu benar namanya syukur saya jazakumullah Taib barakallahu fiqh Ya, yang pertama, kesadaran manusia dicabut enggak di akhir zaman? Kok bisa-bisanya anak kecil main-main dengan singa? Anak perempuan gadis kecil main-main dengan singa, enggak dicabut, sadar. Tapi orang ketika itu saking berimannya semua jenis binatang berbahaya di muka bumi sudah tidak berbahaya. Orang sudah sangat yakin semua binatang yang beracun dan berbisa sudah dicabut oleh Allah bisanya. Orang baca hadis. Orang baca hadis, Pak. Ketika itu orang-orang memang sudah sangat yakin, seperti yakinnya mereka uh, Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh, Yajud Majud lepas. Mereka sudah tahu itu semua, bukan dicabut. Justru mereka berbuat dengan penuh kesadaran, ya. Nah, baik. Selanjutnya iblis apakah memorinya atau ingatannya sudah dilemahkan oleh Allah? Oh, tidak. Sampai hari kiamat semua database di muka bumi ini sejak Adam sampai sekarang itu tercatat dengan baik di, di, oleh beliau. Bahkan beliau hafal seluruh kitab-kitab kelas itu kelas uh, apa tuh? Zakir 9 istilahnya. Dia hafal semua ajaran lama itu. Yang sebenarnya apa, yang telah disimpangkannya apa semacamnya. Ya. Jadi tidak ada satupun yang alpa oleh iblis. Nah iblis hanya tahu bahwa fase keempat adalah fase mereka berpesta pora memperbanyak calon penghuni neraka dari anak cucu Adam. Makanya mereka maksimalkan pekerjaan mereka dan kerjasama dengan Dajjal. Iblis tahu bahwa ketika Dajjal keluarlah puncak memperbanyak calon penghuni neraka itu ketika Dajjal keluar. Oleh karena itu iblis mendukung sepenuhnya sepak terjang Dajjal. Untuk diketahui, tidak ada kekuatan yang melebihi dan menandingi kekuatan Dajjal di alam semesta ini. Tidak ada dari kalangan makhluk ya, yang mampu mengalahkan Dajjal cuma dua makhluk saja. Malaikat dan Nabi Isa. Baik. Yang ketiga, wali Allah di zaman Nabi Sulaiman yang Jifrit itu jelas minal jin nih dari hadisnya dari ayatnya kan jelas yang disebut dengan wali Allah yang satu ini memang namanya juga disebutkan dan berbeda-beda oleh para ahli tafsir. Sekali lagi itu tidak penting. Itu tidak penting. Dia adalah seorang wali Allah yang karomah dialah mampu mendatangkan itu dengan izin Allah. Karomah. Itu adalah karomah bukan kemampuannya. Tapi dia meyakini dan dia tidak boleh selaku hamba Allah kalah oleh ifrit. Maka dengan keyakinan yang penuh, bismillah bisa jadi orang semacam ini mendapatkan ilham atau bisikan di mana kamu mampu melakukannya. Maka kamu yang menawarkan diri. Dia menawarkan diri, saya bisa. Mengalahkan tawaran si Ifrit. Ifrit menawarkan, sebelum engkau berdiri tempat duduk mewahai Nabi Allah Sulaiman, saya sudah datangkan dan itu mana dengan kemampuannya. Ifrit itu Pak mempunyai kemampuan memindahkan barang-barang kasar barang-barang material ini kepada immaterial. Mereka punya kemampuan. Bapak lihat nggak orang yang kena sihir Pak, orang yang kena santet, tiba-tiba ada keris di dalam perutnya ada paku dan segala macamnya. Itu benda-benda yang material bisa dipindahkan ke tubuh dengan kemampuan dari bangsa jin. Mereka punya teknologi itu. Makanya Ifrit yakin bisa memindahkan dan dia butuh waktu. Dia butuh waktu sedetik ke sana, sedetik kemari. Untuk berdiri ini perlu nggak sedetik? Hah? Sedetik lah ya. Dan Ifrit punya kemampuan itu itu. Sedetik ke sana ambil barang dan dilenyapkan dengan kecepatan yang sempurna, datang kembali bawa. Tapi yang lebih dahsyat, mana lebih cepat? Berdiri begini atau menggerakkan mata? Lebih cepat menggerakkan data, ditantang oleh waliullah itu. Saya mampu lebih cepat daripada itu. Sebelum kepejamkan pejamkan matamu, dia sudah ada di depan. Subhanallah. Itu menandakan apa? Sebenarnya orang kalau dekat dengan Allah, ifrit sekalipun akan kalah. Orang kalau dekat dengan Allah, jin yang terkuat itu adalah ifrit, Pak. Di bawah ifrit nggak ada lagi. Di atas ifrit cuma satu, set iblis. Seluruh setan-setan itu akan takluk dan tunduk di bawah ifrit. Ifrit itu terkuat. Nah, ifrit inilah menawarkan Baik, kaum muslimin? Itu jawabannya. Silakan ada yang lain, Bapak, silakan. Ini yang di Bapak itu dulu. Saya lihat Bapak itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Saya dosen di Universitas Nasional. Kalau kita baca di banyak sekali uh, entry kata kota-kota yang sebenarnya sekarang sudah nyata kelihatan fitnahnya seperti, seperti halnya Irak, uh, Damaskus, Syria, Mesir, Turki dan hari ini kita lihat sudah kekacauan terjadi di sana. Nah, sejauh mana Ustaz melihat ini dalam peta uh, eh, hadis ini tanda-tanda itu di mana kita berada di dalam eskalasi yang ada tujuh eh, apa tanda-tanda kiamat itu. Terima kasih ya Pak. Buku yang paling lengkap tentang ini saya surat saya sarankan Negeri-negeri Akhir Zaman judulnya Pak. Sedikit lebih tipis dari uh, ini Kak Al Mahdi tebalnya, sedikit lebih tipis tapi bukunya tebal, besar lengkap dengan nama-nama kota dalam Al-Quran dalam hadis dan bagaimana kota-kota ini di akhir zaman makanya diberi judul negeri-negeri akhir zaman. Bagus Pak, sangat bagus bukunya. Makanya Bapak kalau ingin melihat secara lebar apa-apa yang Rasul ceritakan tentang negeri Syam, tentang Syria, lengkap selengkap-lengkapnya dan terjadi semuanya sekarang. Sekarang sudah terjadi. Bapak kalau baca tentang Irak, lengkap semuanya terjadi. Lengkap semuanya. Bagaimana Rasul menggambarkan akan datangnya rombongan Kanturah yang mereka adalah Jenghis Khan Laguhan dan lain-lainnya itu yang menghabisi itu dijelaskan oleh Nabi di akhir zaman ternyata Irak juga menjadi sumber biang fitnah ya dan itu juga dijelaskan oleh Nabi sekarang terjadi munculnya ISIS adalah biang fitnah untuk umat Islam pada hari sekarang ya baik kaum muslimin yang kami muliakan juga bagaimana Syiah menguasai Irak pada hari ini dan Iran bagaimana nasibnya di akhir zaman Nabi ceritakan Pak tidak ada satupun tempat yang diceritakan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi uraikan semuanya subhanallah ya dan itu ada di kitab itu saya sarankan Bapak ambil kitabnya negeri-negeri akhir zaman semua yang diceritakan tentang akhir zaman yang tujuh tanda besar ini peranan masing-masing itu Pak berfokusnya di Jazirah Arab dan Khurasan Syam ini fokusnya dulu yang pertama yang terbesar lalu merempet ke sana Afrika sehingga masuk Ethiopia tadi ya Ethiopia Zuzuai katain tadi dan seterusnya Semakin kita baca tentang akhir zaman, kita semakin penuh padat keyakinan kita di akhir zaman apalagi tentang negeri akhir zaman silakan ada yang lain silakan Assalamualaikum Ustaz uh, ini saya pernah baca nih sebuah tulisan tentang al-mahdi Ustaz di websitenya uh, eh, Toriko gitu ya uh, jadi Kalaulah memang Al-Mahdi itu penting, kenapa tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Itu Ustaz. Tanya itu gimana menjawabnya? Terima Iya. Kaum muslimin yang kami muliakan, itu baca di website. Website itu siapapun bisa nulis. Siapapun pun bisa uh, mengupdate berita-berita terbaru yang menurutnya bagus. Bahkan antum pun bisa. Siapapun bisa. Tapi ketika munculnya kitab ini, ini baru namanya kitab ilmiah. Di dalam kitab ini semua simpang siur yang pernah terjadi tentang Al-Mahdi dituntaskan di sini, Pak. Semua simpang siur berkaitan tentang Al-Mahdi. Sehingga pada kesimpulan terakhir, sepakat seluruh ulama ahli hadis, bahkan ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih ada empat. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal sepakat seluruhnya dari kalangan ulama Ahlussunnah mengatakan Al-Mahdi ijma' terjadi tentang al mahdi adalah ij, ijma. Ijma itu apa? Konsensus kesepakatan seluruh ulama ahlu sunnah bahwa dia hak. Dia pasti muncul dan hadis-hadisnya sampai ke tingkat mutawatir maknawi. Mutawatir itu ada dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Kekuatan mutawatir itu sama dengan kekuatan periwayatan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tidak terbantahkan dan tidak boleh ditolak menolak keberadaan Al-Mahdi, kemunculan Al-Mahdi, maka batal syahadatnya keluar dari Islam. Ini dalam kitab Sa'di Khalid Abu Jaib yang judulnya Mausu'atul Ijma', Ensiklopedia Ijma'. Oleh karena itu, perlu kita kitab ini ya untuk memberitahukan kepada orang-orang yang membantah, nih. Silakan ente baca. Bacaan mereka itu adalah termasuk di antara maaf tulisan-tulisan mereka termasuk di antara simpang siurnya berkaitan Al-Mahdi dan itu dimuat di sini semua. Semua kerancuan, ke kekacauan cara berpikir tentang Al-Mahdi dirangkum di sini semua. Ya. Cukup? Dalam Al-Qur'an disebutkan Al-Mahdi tidak, sebagaimana Dajjal juga nggak ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak ada disebutkan Dajjal dalam Al-Qur'an. Secara terang-terangan nggak ada. Tetapi penyebutan Al-Mahdi banyak isyarat-isyarat yang menyebutkannya. Seperti apa? Surat An-Nur ayat 55 sudah sering kita sebutkan. Sementara Rasul menjelaskan bahwa surah An-Nur 55 itu tidak akan mungkin terjadi kecuali di tangan Al-Mahdi. Siapa lagi yang lebih kita percaya eh, selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Jadi memang secara nama nggak disebut. Kayak Dajjal juga nggak disebut dalam Al-Qur'an, tetapi isyarat Allah dari surah Al-An'am ayat 158 adalah isyarat tentang Dajjal juga. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak mohon maaf mungkin uh, pertanyaan ini sudah dijelaskan di pertemuan pertama karena tidak ada pertemuan pertama pertanyaan ini adalah terkait dengan mohon pendapat Ustaz terkait pendapat ulama yang e, mengenai usia uh, umat Rasulullah ada yang mengatakan 1500 tahun pendapat-pendapat yang mohon pendapat Ustaz terkait hadisnya dhaif saya sudah jelaskan hadisnya dhaif dari Abu Daud kalau hadis dhaif dia tidak boleh dijadikan sebagai sandaran akidah pijakan untuk keyakinan tidak bisa tetapi sekedar diketahui boleh adab dalam meriwayatkannya wajib disebutkan status hadisnya hadisnya do'if bahkan ada yang riwayatnya do'if jiddan sangat lemah akan tetapi perlu kita kita camkan baik-baik karena turuk hadis ini jalur turuknya jalur periwayatannya banyak bukan hanya dari satu pintu maka para ulama ahli hadis menaikkan status hadis ini kepada hasan li ghairih tetapi hadis sahih, hadis hasan, hadis doif masih masuk dalam komunitas hadis ahad. Lah ya, masih masuk dalam komunitas hadis yang bisa diterima. Selama dia adalah hadis, maka tetap saja itu perkataan Rasulullah. Hanya statusnya saja yang berbeda. Yang ini sahih, yang ini baik atau hasan, yang ini adalah doif. Tetap saja hadis. Maka kita tetap hormati selama itu adalah ha? hadis karena masih perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham, Pak? Tapi tentu saja dalam adabnya para ulama mustalah ulumul hadis sepakat mengatakan tidak dibina akidah dan keyakinan di atasnya mengetahui sih boleh paham oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz tentang judul dari buku ya, ini adalah ya, seperti Akhir Zaman ya, saya menanyakan uh, definisi dari akhir zaman bedanya apa akhir zaman dan akhir dunia kalau saya lihat dari cerita bahasa ini penafsiran saya uh, akhir dunia. Kalau penafsiran saya kalau akhir zaman, uh, eh, memang kalau salah. Ya. Kalau uh, zaman uh, apa namanya, zaman udah berakhir, eh zaman sudah habis, tapi kalau dunia belum berakhir, akan timbul lagi zaman-zaman baru. Gitu. Mohon maaf salah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran istilah-istilah akhir zaman itu adalah amaratus sa'ah. Itu sajanya. Dalam dalam hadis amaratus sa'ah. Qad ja'a asyratuha sungguh telah datang tanda-tandanya istilah akhir zaman istilah ujung umur dunia itu kan bahasa Indonesia Pak bahasa Indonesia terjemahan daripada yang tadi ha? amaratus sa'ah itu dalam hadis akhbirni an amaratiha tanya malaikat Jibril pada Nabi di dalam ayat waqad jaa asyratuha asyratuha diterjemahkan ke bahasa Indonesia akhir zaman diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris the end of the world ya diterjemahkan ke dalam bahasa ya penterjemahan aja itu Pak jadi sebenarnya itu tidak perlu untuk dibahas maknanya satu juga bahwa adalah akhir umur alam semesta tapi ada tanda-tandanya kita sekedar mempelajari tanda-tanda itu dan kita sedang ada di tengah-tengah pusaran tanda-tanda itu sekarang ya. baik Bapak kita yang terakhir habis itu kita close ada beberapa pengumuman ringan yang mau saya sampaikan silakan Assalamualaikum. Eh, saya banyak mendapat ilmu dari penjelasan dan pemaparan Ustaz. Eh, kalau melihat, ya itu cukup banyak tapi bagi kita ini pemahaman saya yang akan kita hadapi pertama kali nanti adalah dukun. Dan itu sudah merupakan sesuatu yang dahsyat yang kemungkinan e, kita tidak akan lolos dari dari masa itu. Jadi yang saya rasakan begini kan kemudian masa-masa selanjutnya itu adalah hanya sebagai sekedar pengetahuan buat kita saja. Tapi yang lebih penting di sini mungkin adalah bagaimana kita menghadapi adukan itu. Apakah Ya. Baik, terima kasih. Makanya saya berlomba cepat dengan Bapak siapa yang yang yang duluan sampai kepada maksud. Ternyata alhamdulillah duluan saya nulis. Selesai sebelum Bapak selesai menyampaikan maksud. Apa yang saya tulis? Pembahasan kita penutup close penutup kita dari itikaf adalah amalan-amalan dan persiapan akhir zaman. Ya. Kita dalam menghadapi adukhan ini, apa yang secara real harus kita persiapkan? dan saya berharap mudah-mudahan murabbi kita, guru kita, Ustaz kita, Ustaz Arifin Ilham juga ada nanti. Saya berharap ketika membahas tentang amalan-amalan dan persiapan akhir zaman karena saya berharap beliau yang memimpin. Beliau yang mengomandani urusan persiapan amalan akhir zaman ini. Baik. Kemudian uh, itu ya Pak ya, cukup. Saya akan umumkan beberapa hal. Yang pertama, semua pembahasan kita sejak dari awal kita itikaf, insya Allah Ta'ala sudah disidikan mungkin 2-3 hari ke depan sebelum kita bubar itikaf sudah ada di luar disidikan dalam bentuk keping-kepingan CD yang uh, dengan kualitas yang baik Insya Allah taala. Kemudian pembahasan kita tentang Al-Mahdi adalah pembahasan uh, menjelang puncak. Penjelasan yang pembahasan paling puncak adalah amalan-amalan dan persiapan akhir akhir zaman. Begitu saja kaum muslimin pengumuman dari kami. Ada satu lagi kemarin pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya minta maaf, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Saya katakan umat di akhir zaman ini sudah pada bakhil. Betul kan? ada saya sampaikan. Yang saya maksud di sini adalah secara umum. Secara umum. Memang seperti itu. Hadisnya la taqumu sa'ah yantashiral fu'anta yantashirash syuhha. Tidaklah akan terjadi kiamat sampai umatku menjadi bakhil. Untuk urusan dunia dia nggak bakhil, Pak. Mendirikan masjid sendirian, panitianya cuma dia dan bininya, selesai masjid. Eh, maaf, rumahnya. Rumahnya bertingkat besar. Tapi kalau mendirikan masjid satu kampung masih lama berdirinya, Pak. Betul nggak sekarang kenyataannya begitu? Betul. Orang untuk mendirikan supermall, supermall apa? Supermarket, pasar-pasar besar, ada sih orang-orang muslimnya mampu mendirikan yang hebat-hebat macam itu dengan dana mungkin sudah sampai ratusan miliar. Tapi untuk mendirikan Islamic Center, kenapa harus mengandalkan orang dari Arab? Kemana orang-orang kaya kita yang ada di sini? Dan Alhamdulillah saya melihat salah satu di antara fenomena yang unik dan asing jarang terjadi, termasuk di Jakarta, Pak. Ini bisa dibangun, dan sekarang Gunung Sindur bisa dibangun, itu dari segelintir kecil orang-orang yang diberi oleh Allah iman. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Toh Nabi menjamin di akhir zaman akan muncul orang-orang yang kualitas imannya sekualitas iman para sahabat. Nggak berhitung dengan duit, nggak berhitung dengan harta. Tapi itu kan segelintir kecil. Segelintir kecil. Ada orang yang punya kemampuan seperti itu. Tapi saya di Sumatera Barat, pahit Pak, pahit. Saya katakan saya di Sumatera Barat pahit. Yang saya katakan ketika itu adalah Sumatera Barat pahit. Murid kami hampir 600 orang totalnya dari Hufas, Kutab, Madrasah Putra dan sekarang menerima Madrasah Putri. Tahu tidak Bapak? 50 persennya tak mampu membiayai. Berarti kita yang harus cari biaya. Guru-guru yang ada dalam asuhan kita yang mengajar 120 orang guru. Dan itu kita gaji Pak. Gajinya dengan yang gaji yang standar saja sampai 150 juta itu baru gaji. Dari mana kita dapatkan sementara murid setengahnya hampir tidak bayar. Dan itu telah kita umumkan kepada publik. Cita-cita kita sangatlah agung, tulus dan luhur melahirkan kembali ulama-ulama yang luar biasa tetapi sulit mendapatkan biaya orang yang akan menjadi orang tua asuh sangat bisa dihitung angkanya pak ini yang saya katakan pahit sementara kami harus tetap berjuang Nah sekarang kita mendirikan masjid dan mendirikan gedung Al-Quran atau gedung Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah. Tertatih-tatih dengan sangat payah. Lalu akhirnya banyak menyarankan Ustadz pindah ke Jakarta saja. Banyak orang-orang baik. Memang banyak orang-orang baik. Memang banyak orang-orang yang mulia. Ini buktinya ketika Gunung Sindur dimulai banyak orang yang berlomba-lomba. Alhamdulillah. Apakah harus pindah ke Jakarta dulu baru dapatkan umat yang baik? Apa nggak ada di daerah umat yang baik? Kenyataannya ada tetapi masih pelit berhitung betul untuk keluar pak buat perusahaan ratusan miliar nggak berhitung dia tapi untuk dirinya sendiri untuk agama Allah yang kewajiban itu sebenarnya ada di pundaknya dia sangat berhitung pahit pak saya merasakan itu sangat pahit sekarang ini sangat pahit nah kaum muslimin saya sudah lama mengatakan saya rindu punya alat media sendiri mudah-mudahan suatu ketika Allah kabulkan di sini baru Allah kabulkan seorang hamba Allah yang maaf namanya kemarin sempat saya sebutkan saya minta maaf ya nih Ustadz 50 juta mulai kita buat mulai beraksi dakwah kita di media sangat sangat gencar sekarang ini pun kita masih memerlukan tambahan untuk dapur produksinya perlu peralatan ini untuk melengkapi ini dan itu perlu untuk nambah orang juga perlu maka siapa yang akan menambah silahkan ditambah masih masuk kepada kami dan yang ada menyalurkan zakat mal salurkanlah sekarang ini malam tadi masuk SMS kepada saya Ustaz Ustaz-ustaz kita yang super miskin di pesantren tidakkah layak mereka diberikan uang saku untuk THR-nya? Apakah Ustadz bisa memberikan solusi? Saya terdiam. Sampai sekarang belum bisa saya jawab. Ada 10 Ustadz dan punya istri, punya anak-anak. Itu memerlukan biaya. Belum lagi anak-anak yatim yang diantara anak yang masuk ke sekolah kami, Pak, tinggalnya di bekas kandang ayam. Tinggalnya di situ. Anaknya tiga sekolah dengan kita. Belajar dengan kita. Kemiskinan mereka jangan ditanya. Jadi orang-orang macam itu dalam tanggungan kita. Sekali lagi saya katakan, lewat media ini, nanti insya Allah buka di Uzma Media, kami umumkan di sana dan juga di website kita Zulkifli Muhammad Ali, uh, eh, zulkiflima.com. Insya Allah kita menerima penyaluran zakat mal dan orang tua asuh untuk para santri-santri kita. Demikian juga untuk pembangunan madrasah dan masjid di pesantren kami. silakan kaum muslimin rekeningnya lihat di uh, tulisan berjalan running text ini insyaallah uh, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu tabungan bapak ibu semua melalui kami dan akan bermanfaat untuk kebangkitan Islam atau setidaknya menjadi tanda di hadapan Allah bahwa bapak, ibu bukan termasuk yang disebutkan Nabi di akhir zaman. Orang-orang yang bakhil untuk agamanya. Dan sebenarnya ketika dia bakhil untuk agamanya, dia bakhil untuk dirinya sendiri. Bergabunglah dengan kami, dengan amal soleh, dan kita juga masih memerlukan tambahan dana lebih kurang 60 juta lagi untuk melengkapi alat media kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan dari hamba-hamba Allah yang lain. Semoga amal soleh ini menyebar pahalanya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mari berlomba-lomba untuk beramal soleh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian berlomba-lombalah CD-CD ceramah kita insyaallah nanti jadi dapatkanlah dan berinfaklah. Beli kitab ini, belilah niatkan berinfak karena semua penghasilannya adalah untuk pesantren yang kami kelola, untuk gaji guru-guru kita, untuk gaji dan untuk membiayai anak-anak kita. Semoga Bapak Ibu dapat memahami dan kalau Bapak Ibu lihat ke rumah saya silahkan. Tiga rumah, tiga istri, lima belas anak, kami bahkan tidak punya kursi. Bahkan kami tidak punya peralatan, kami hidup apa adanya. Kalau tampilan saya gagah kelihatannya di luar memang seorang dai harus gagah. Seorang dai harus necis. Jangan sampai dia kelihatan kere, nggak keren. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian saja kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh